dan nasihatnya sebagaimana seorang yang sakit yang cerdas. Maka di sini terdapat uh, penjelasan atau faedah tentang masalah tarbiyah, bahasanya uh, tarbiyah yang baik atau pendidikan yang baik adalah uh, dianjurkan. Ini cuma ini adalah anjuran, bukan sebuah keharusan untuk seorang murid untuk meminta saran dan nasihat gurunya tentang berbagai urusannya. Di antaranya misalnya urusan menikahnya. Maka dianjurkan untuk e, bertanya, minta saran kepada guru. Tidak sebagaimana namun statusnya adalah yang bari sepatutnya ini adalah bentuk penghormatan, bukan sebuah keharusan. Maka dengan hal ini maka kita bisa melihat ya, mengetahui tarbiyah yang yang rusak, tarbiyah yang tidak benar, yang mengharuskan murid untuk meminta izin kepada gurunya uh, dalam urusannya, dalam urusan eh, nikahnya misalnya. Bahkan uh, jika dia adalah murid perempuan malah sebelum melamar datang ke orang tua malah ya, sowan dulu kepada gurunya direstui gurunya ataukah tidak baru setelah direstui gurunya baru uh, bisa uh, sowan dan minta restu orang tua perempuan mungkin adalah satu hal yang tidak benar status guru dalam masalah ini cuma sekedar yusawir sekedar uh, bermusyawarah dengan guru artinya minta pandangan, minta nasihat, saran dan masukan. Bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan, bukan sebuah perintah yang harus ditaati. Cuma ya hendaknya yusawil, musyawarah, minta nasihat, minta saran, minta masukan. makanya inilah ini, ini tarbiyah yang benar yang disampaikan oleh An Nawawi bahwasanya itu cuma sekedar meminta musyawarah, meminta saran dan minta nasihat guru. Bukan e, penentu pokok adalah guru. Mungkin adalah e, tarbiyah dan cara pendidikan yang tidak benar. Kemudian e, fasal berikutnya kala mu'alif rahimallahu taala faslun wa yadkhulu ala syekhihi kamilal khisali dan adalah seorang murid menemui guru ya, ketika dia datang ke tempat mengaji, tempat belajar, dan tempat belajar itu adalah tempat gurunya atau rumah gurunya. Tidaklah dia datang dalam keadaan kamilal khisali, dalam keadaan penampilan yang sempurna, dan dalam keadaan bersih, dalam keadaan membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan, ya, pakaian dan yang lainnya yaitu membersihkan hal-hal yang telah kami sebutkan fil alim untuk adab seorang guru membersihkan rambut yang perlu dibersihkan menghilangkan rambut yang perlu dihilangkan membersihkan badan dari bau-bau yang tidak sedap dan seterusnya mutatahiran dan tidaklah e, masuk ke tempat belajar dalam keadaan berwudu dalam dalam keadaan member, e, menggunakan siwa yaitu membersihkan mulutnya dari bau-bau yang tidak sedap. Kemudian masuk ke ruang belajar dalam keadaan e, fokusnya hati, hati terfokus untuk belajar sehingga tidak tersibukkan untuk memikirkan hal-hal yang menyibukkan. Kemudian tidaklah masuk tanpa minta izin terlebih dahulu jika sang guru berada di satu tempat yang perlu minta izin. Nah, yaitu misalnya gurunya berada di dalam rumahnya. Tempat belajar adalah rumah gurunya. Maka tidak masuk ke dalam rumah guru kecuali mengucapkan salam dan minta izin terlebih dahulu. Dan ketika uh, sudah masuk maka mengucapkan salam kepada hadirin ya, yang sudah datang duluan Eh, idza takhala jika dia telah masuk kemudian wa yakhussuhu dan dia mengucapkan eh, memberikan penghormatan yang khusus untuk gurunya. Demikian pula hendaklah mengucapkan salam kepada guru dan kepada teman-temannya yang lain. Idan sorofa jika dia meninggalkan tempat belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, "Falaisatil ula biha haqqo min taniyati. Tidaklah salam ketika salam yang pertama yaitu ketika datang itu lebih wajib, lebih berhak dibandingkan salam yang kedua ketika hendak pergi. Artinya Nabi katakan salam kedua itu statusnya sama dengan salam yang pertama. Salam ketika meninggalkan tempat belajar, ketika meninggalkan teman, ketika berpisah itu sama dengan atau semisal dengan salam ketika bertemu. Diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya. Eh, kesimpulannya eh, di tahqiq Abu Ainain beliau mengatakan fasahal hadithu hadisnya sahih. Walaya takhata dan tidak melangkai pundak-pundak manusia ketika dia datang terlambat Jangan melangkahi pundak-pundak manusia. Sehingga yang tepat tidaklah dia duduk haitsu yantahi bil majlis. Di tempat yang kosong yang ada di majelis tersebut. Dia duduk haitsu di tempat yang yantahi ilaihil majlis, berakhir di sana majlis. Berakhir di sana tempat duduk. Maksudnya eh, ini ada tempat yang longgar, orang duduk-duduk. Nah, Eh, yang paling belakang nah ini sop yang paling belakang pada saat yang paling belakang ya maka belakangnya ini yang dimaksud haitsu yang tahi bihil majlis ya kalau datang terlambat di belakang ya maka duduklah di belakang yang kosong daerah kosong yang ada di belakang kecuali jika sang guru mengizinkan dia untuk maju ke depan atau dia mengetahui keadaan dari keadaan dan sikap-sikap temannya bahwasanya teman-temannya itu mengistimewakan atau mengutamakannya maka boleh kemudian melangkai teman-temannya jika teman-temannya itu memang nampak berdasarkan bahasa bahasa isyarat dengan bahasa sikap bahasanya teman-temannya meminta agar dia ke depan Ya'lam min halihim. Dari sikap. Dari bahasa sikap. Itu dia tahu kalau teman-temannya ingin agar dia maju ke depan. Maka boleh maju ke depan. Wayukimu ahadan dan janganlah dia menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempatnya untuk dia duduki. Kemudian jika ada seseorang yang mengutamakan dirinya, fa'in asarahu ghairuhu, jika ada seseorang yang mengutamakan dirinya, artinya apa? Ada seseorang yang e, berdiri meninggalkan tempat duduknya dan cari tempat duduk yang lain dan meminta dia agar duduk di tempat yang semula diduduki, maka lam yakbal janganlah diterima. Janganlah diterima. Dalam rangka meneladani sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena sahabat Abdullah bin Umar itu jika beliau datang kemudian ada orang yang geser dan mempersilahkan tempatnya agar duduk oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar nggak mau duduk di situ. karena beliau khawatir kedatangannya itu dianggap sebagai seakan-akan perintah dan nyuruh orang ini untuk geser, untuk pindah tempat, maka dia masuk termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau hadis dari Nabi, larangan dari Nabi adalah Eh, ketika dilarang seorang itu memerintah, menyuruh orang yang telah duduk di satu tempat untuk untuk meninggalkan tempat duduknya kemudian diduduki. Kalau hadisnya itu kalau ada e, dilarang untuk memerintah. Akan tapi Ibnu Umar ya, ketika dia datang kok kemudian ada orang yang pindah tempat supaya Ibnu Umar duduk di tempat tersebut, dia nggak mau duduk di sana. Karena beliau khawatir bahasanya kedatangannya itu menjadi ya, bahasa sikap yang menunjukkan kalau dia seakan-akan dimaknai memerintahkan orang untuk geser dan cari tempat agar tempat ya, cari tempat yang lain kemudian Ibnu Umar duduk di sana. Kecuali jika ayakuna fi ini jika dia maju ke tempat ya, ke tempat bagian depan yang kosong itu ada maslahat untuk para hadirin, untuk teman-temannya yang lain, atau diperintahkan gurunya demikian. Kemudian janganlah duduk di tengah-tengah lingkaran. Membacanya dengan halqah, dengan lamnya disukun sebagaimana kata Nawawi di akhir kitab. Fi wasatil halqah. Jangan duduk di tengah-tengah lingkaran kecuali karena kondisi darurat. Ketika majelisnya itu berupa lingkaran, melingkar maka kata Anawi nawawi tidak boleh duduk di tengah-tengah lingkaran kecuali karena kondisi terpaksa. Kenapa Anawi nawawi mengatakan demikian? Karena terdapat hadis yang melarang e, seorang untuk duduk di tengah-tengah lingkaran. Akan tapi hadisnya adalah hadis yang baik. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu, kalau Anawi mengatakan kita boleh duduk di tengah lingkaran kecuali kondisi darurat karena kondisi darurat membolehkan yang yang haram. Karena hadisnya lemah, maka kita katakan meskipun tidak kondisi darurat boleh jika diperlukan dan di, dianggap e, itu tidak melanggar kesopanan. Nah, kalau dianggap melanggar kesopanan, yaitu nilainya jadi tidak sopan, e, tidak beradab, ya, maka sepatunya ditinggalkan. Dan janganlah duduk di antara dua orang yang eh, di antara dua orang. Jangan duduk menyelai di antara dua orang yang sudah duduk berdekatan. Ada orang duduk berdekatan, kemudian duduk di tengah-tengah, geser dia kanan kiri, ah, dan duduk di tengah-tengah dua orang yang sudah duduk berdekatan. Kecuali jika tanpa izin keduanya. Jika, jika diizinkan, maka tidak mengapa. Yang bermasalah adalah jika tidak diizinkan. Fa'in fasaha lahu akan tapi jika dua orang yang duduk berdekatan tadi uh, melonggarkan diri, memberikan tempat untuk orang yang baru datang, kok ada maka dia boleh duduk. Wa dhamma dan dia gabungkan dirinya dengan dua orang yang sudah duduk terlebih dahulu. Kemudian faslon. Wayambari ayat ta'adab aydan ma'arafaqatihi. Atau bacanya bidomirok rufaqah. Atau boleh juga rifakoh rifaqah. Wayambari dan sepatutnya adalah seorang murid beradab juga dengan teman-temannya, teman-teman belajarnya. Itu sama-sama orang yang hadir di majelis gurunya. Karena adab, karena sopan dengan beradab dengan sesama teman, ini adalah bentuk beradab dengan guru. ini adalah bentuk menjaga memuliakan majelis guru. Majelis gurunya. Dan seorang itu duduk di hadapan gurunya sebagaimana duduknya orang yang belajar. Jangan gaya duduknya seorang pengajar. Oh dia statusnya pelajar, ya duduknya duduk duduknya murid. Jangan bergaya dengan gaya duduknya guru. Dan janganlah bersuara keras rof an baliron yang overdosis, yang keterlaluan tanpa ada kebutuhan. Jangan teriak-teriak di majelis ilmu. Jangan pula tertawa atau bahak-bahak. Walayuk surul kalam dan jangan banyak bicara. Ya, min ghairi hajatin tanpa ada kebutuhan. Dan janganlah bermain-main dengan tangannya sedang situasi belajar malah sibuk membersihkan kuku eh, kuku kaki atau kuku tangan eh, atau yang lainnya jangan pula toleh-toleh ke kanan ataupun ke kiri tanpa ada kebutuhan ada motor lewat noleh ah, eh, ada motor lewat lagi noleh lagi namun yang benar hendaklah dia memperhatikan gurunya ya, hendaklah dia memperhatikan gurunya dan mendengarkan perkataan gurunya. Jangan malah toleh-toleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian faslon wami mimma al iktina ubihi dan di antara hal yang ditekankan untuk diperhatikan adalah kau ala syekh janganlah dia belajar ya, dengan bentuk membaca Quran atau membaca kitab pada gurunya fi hali surli qalbi syekhi pada saat kondisi uh, gurunya itu sedang hatinya itu sibuk dengan yang lain, hatinya tidak siap. memalal ketika dalam kondisi uh, busan, ya, bahasa kita lagi bete. Farihi dan gurunya lagi uh, eh, istinfar lagi ya, lagi malas ngajar wa ghammihi ketika hatinya lagi sedih atau wa farahihi lagi ada lagi dalam kondisi sangat gembira ya, dengan urusan yang lain atau lagi lapar atau lagi kehausan atau sedang ngantuk kemudian sedang kolak sedang cemas dan semacam itu yang jika seorang itu memaksakan diri maka itu akan ya syukur alaih akan memberatkannya. Dan hal-hal tadi jika dipaksakan seorang tetap, tetap uh, nekat maka hal-hal tadi akan menghalangi si guru untuk memiliki kamal hudur kalbi kehadiran hati perhatian hati guru tersebut tidaklah sempurna demikian juga semangatnya dan taklah seorang itu memanfaatkan waktu-waktu semangat yang dimiliki oleh gurunya. Ya, semisal dalam hal bertanya. Semisal ini, semisal dengan belajar secara dalam bentuk ya ala ini adalah dalam hal bertanya. Ketika seorang itu tidak bertanya dengan uh, seorang yang berilmu, seorang ustadz atau seorang ya, gurunya, maka carilah kesempatan longgar. Jangan ketika dia lagi lapar, lagi lapar, kemudian banyak ditanyai. Atau dalam kondisi ngantuk, tidak akan dijawab. Atau dalam kondisi lagi gembira, ya, karena ada satu hal, mungkin ketika jadi di rumah sedang gembira karena mungkin ada tamu yang datang nah, jangan e, kemudian lagi ini mungkin teman lama gurunya lagi e, terus di sini ada murid Jangan kemudian di ini lagi kemudian oh, gimana kabarnya udah lama nggak ketemu gini gini gini gini lagi asik ngobrol gembira ketemu temannya malah diselai. Oh, Ustaz ini mau tanya. Nah, ini jangan demikian. Dan jika kelihatan gurunya itu lagi nanti malal, lagi bete, nah, jangan dipaksakan untuk diminta untuk ditanyai tentang ini dan itu. Karena nanti tidak akan maksimal. Kenapa? Kenapa hal itu tidak dibolehkan? Nah, nanti Anawi mengatakan mimanya syukur alih. Pertama itu akan memberan, membebani sang guru. Kemudian yang kedua, itu akan keadaan-keadaan tadi itu mencegah itu menye, adalah faktor yang menyebabkan guru itu tidak konsentrasi. Maka jawabannya yang tidak bisa semaksimal yang maksimal yang diharapkan. Kemudian wamin adabi antara adab seorang murid terhadap guru adalah bersabar dengan jaf atau syekh ah, dengan sikap, sikap gurunya yang tidak sopan mungkin gurunya ini punya sikap tertentu yang itu tidak mengenakkan di hati maka kewajiban murid untuk bersabar khuluqihi atau memang gurunya punya akhlak yang cukup jelek dalam beberapa hal maka hal tersebut janganlah menghalangi dirinya untuk mulazamah, untuk tetap belajar dengan sang guru dan meyakini sempurnanya sang guru dalam ilmu yang dia miliki. Jika dia telah menentukan pilihan, inilah guru yang paling uh, orang yang paling layak untuk jadikan tempat saya belajar dalam ilmu tertentu, maka ketika dia punya kekurangan dalam masalah akhlak, kekurangan, punya kekurangan dalam masalah sikap, sikap-sikap tertentu ada yang nggak enak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, mungkin dia punya sikap tertentu dalam hal-hal tertentu yang itu bikin orang tidak enak. Maka janganlah e, kekurangannya dalam masalah akhlak atau kekurangannya dalam e, masalah sikap itu menghalanginya untuk terus belajar. Kedua sikap seorang murid yang baik adalah tidaklah dia mentakwil perkataan dan perbuatan gurunya yang secara lahiriah itu tidak benar. Dengan catatan takwilat sahihah. Untuk ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. Fama ya'jiz andalika. Maka janganlah dia lemah. Untuk itu. Untuk memberikan penakwilan dan e, penafsiran yang benar. Untuk perbuatan gurunya yang nampaknya salah. Ila qalila taufik wa adimihi. Kecuali perbuatan atau perkataan gurunya yang memang tidak mungkin atau sangat kalilah taufik. Eh, tidak mungkin kita gabungkan, tidak mungkin kita tafsirkan dengan baik. Eh, sedikit eh, atau sangat ruangnya sangat kesempatan sangat sedikit untuk taufik untuk digabungkan atau bahkan tidak bisa. Maka jika kata An Nawawi diantara adab seorang murid ketika gurunya punya perbuatan atau punya perkataan yang secara sekilas itu menurut ilmunya uh, ilmunya si murid ini ini adalah perbuatan yang tidak benar maka tidaklah ditakwil ditafsirkan perbuatan dan ucapan guru ini dengan penafsiran yang benar kecuali ucapan dan perbuatan yang kalau mau ditafsirkan dengan penafsiran yang benar, itu penafsirannya terlalu sangat dipaksakan. Kolila taufik. Atau memang tidak bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. Tidak ada jalan sama sekali. Ya, adima taufik. Memang sama sekali tidak bisa. Tidak ada jalan untuk menafsirkannya dengan penafsiran yang benar atau kalau mau ditafsirkan dengan penafsiran yang benar itu terlalu sangat memaksakan diri ya, maka ya, dia katakan ya, setahu saya semacam ini keliru perbuatan semacam ini keliru perkataan semacam ini tidak benar Nih, eh, namun selama bisa ditafsirkan dengan benar tanpa memaksakan diri maka seharusnya seorang itu bersikap demikian Dan ini adab ini bukan hanya adab dengan guru. Adab ini adalah adab terhadap semua muslim. Ya, ketika ada so, eh, karena seorang muslim hukum asal seorang muslim kita berbaik sangka dengannya karena jika kita jumpai seorang muslim punya perkataan atau punya perbuatan yang yang bermasalah atau nampaknya bermasalah maka kita cari takwil kita tafsirkan dengan tafsiran yang benar hmm. mungkin maksudnya demikian mungkin uh, maksudnya semacam ini yang dia inginkan seperti ini dan seperti itu. Kecuali perbuatan dan perkataan seorang muslim yang sama sekali tidak bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang benar. Atau jika ditafsirkan dengan penafsiran yang benar itu adalah penafsiran yang sangat memaksakan diri. Maka di situ barulah kita dengan terpaksa kita katakan setahu saya perbuatan semacam ini tidak benar. Setahu saya perbuatan semacam ini adalah perbuatan atau perkataan yang tidak benar. Jadi ini ini bukan adab, bukan hanya adab dengan guru, ini adab dengan setiap muslim. Karena hukum asal seorang muslim adalah kita berbaik sangka dengannya. Jika demikian dengan sesama muslim, maka tentu terlebih lagi seorang orang-orang yang menjadi guru kita tentu lebih berhak untuk mendapatkan terlebih-lebih lagi tentu lebih berhak untuk mendapatkan adab semacam ini seorang muslim yang bukan tidak punya hubungan dekat dengan kita saja kita punya kewajiban ketika dia punya perkataan yang mungkin bisa dimaknai dengan kekafiran atau dan dimaknai dengan tidak maka kita wajib untuk memaknai dengan makna yang baik gimanakah kalau itu adalah seorang muslim yang jadi guru kita kemudian wa maka jika uh, seorang guru itu bersikap yang tidak mengenakkan kepada muridnya ibtada'ahu bil iktidar. Tidaklah murid yang memulai meminta maaf. Nah, karena eh, karena satu ketik satu hal maka gurunya itu marah yang boleh jadi menurut pandangan murid itu salah gurunya. Maka adab seorang murid adalah si murid inilah hendaklah yang memulai bil iktidar meminta maaf ila syekh kepada gurunya. Dan dia menampakkan bahasanya kesalahan adalah kesalahan murid. Wal atab alaihi dan celaan adalah untuk dirinya. Maka inilah sikap yang bermanfaat, yang lebih manfaat bagi si murid ini di dunia dan di akhirat dan lebih ya, lebih mengekalkan uh, keterpautan hati gurunya kepada dirinya. Kalau murid punya sikap demikian, maka manfaatnya ya, guru itu tetap akan menaruh hati, tetap menaruh hati dengan muridnya. Wakat kalau banyak orang mengatakan malam yasbir ala dhili ta'alumi baqiya umruhu fi imayatil jahalati. Siapa yang tidak mau bersabar dengan kehinaan eh, pada saat dalam proses belajar, maka bagia umruhu, maka umurnya, umur sisanya itu akan tetap dalam kebutaan karena kebodohan. Waman sobaro alaihi dan barang siapa bersabar dengan kehinaan yang dirasakan pada saat dalam proses belajar ala amruhu ilal izil akhirati wa dunia. Maka ujung akhir perkaranya, dampak akhir perkaranya adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka jika ada orang yang mengatakan lo yang salah guru kok kita minta maaf. Maka Anawi mengatakan ini di antara bentuk dilu ta'allum. Di antara bentuk ya, kehinaan uh, yang akan dirasakan oleh orang yang berstatus sebagai seorang yang belajar. Pemilu al-athar al-masyhur di antaranya ada asar yang terkenal dari Ibnu Abbas beliau mengatakan tu taliban ketika aku jadi talib ketika aku jadi murid ya, dalal tu aku menjadi seorang yang hina fa'azastu matluban setelah itu akhirnya aku jadi orang yang mulia matluban sebagai seorang guru yang dicari-cari kalau di e, versi tahkiknya Abdul Qadir Al-Arnaud terdapat tambahan satu baris yang tidak ada di tahkiknya Abu Ainain. Makot ahsana mangkal dan sungguh bagus orang yang mengatakan itu penyair yang mengatakan malam yadzuk mal madillati sa'atan qata'a zamana bi asrihi matlulan sekarang siapa yang belum pernah merasakan Tokmal madillah Rasa kehinaan sesaat Dalam belajar Maka dia akan menghabiskan waktu eh, Biasrihi seluruhnya Madlulan sebagai orang yang hina Maka orang yang tidak mau Merasakan sesaat eh, Merasakan kehinaan dalam belajar ya, dalam proses belajar itu terdapat kondisi hina rendah di hadapan guru, maka kalau orang tidak mau merasakan kehinaan dalam proses belajar, maka dia akan habiskan waktunya umurnya dalam keadaan hina terus karena kebodohan. Kemudian berikutnya faslun wa min adabi al mutaakidah dan di antara adab seorang murid yang sangat ditekankan hendaklah seorang murid itu adalah antusias untuk belajar, semangat untuk belajar. muawifan alaihi dan rutin. Ya, belajar itu yang manfaat, belajar yang rutin. Ya. Cuma dongdongan, ya ilmunya juga dongdongan. Dong tahu, dong tidak tahu. Sebagaimana dong datang dan dong tidak datang. Ya. Kalau orang itu ilmunya cuma kadang, kalau orang itu datang belajarnya juga kadang-kadang, ya ilmunya juga kadang-kadang. Kadang tahu dan sering kadangnya malah tidak tahu. Muadzifan alaih hendaklah dia rutin belajar di semua waktu yang memungkinkan baginya untuk belajar di waktu tersebut. Dan janganlah seorang murid itu merasa puas dengan ilmu yang sedikit padahal mungkin baginya untuk mendapatkan banyak ilmu. Akan tetapi maka tidaklah dia berbanyak kalau memang mungkin untuk bisa dapat ilmu yang lebih banyak. Ah, ada majelis pengajian yang bisa lebih banyak. Ah, maka tidaklah dia jangan mencukupkan. Ya. Kalau dia memang bisa ngaji lebih seminggu lebih dari sekali yang rutin, ya ditambah. Jangan cuma mencukupkan untuk sekali ketika padahal punya kemampuan untuk lebih dari sekali dalam seminggu misalnya. Namun walayahmil nafsahu ma Namun juga jangan membebani diri sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Kalau memang mampunya itu rutin untuk belajar seminggu dua kali atau tiga kali ya jangan dipaksakan untuk setiap hari. Kenapa? Karena jika memang yang memungkinkan seminggu tiga kali, kok kemudian malah maunya kemudian prakteknya seminggu enam kali, nah ini mukhafatan malal maka nanti dikhawatirkan busan, ya, Dikhawatirkan busan karena kebanyakan. Sehingga dikhawatirkan min dia imahasol. Karena dia belajarnya dalam kondisi malas, akhirnya hilanglah ilmu yang telah didapatkan. Namun, kalau demikian, berapa ke ideal ngaji itu seminggu, berapa kali? Kata Nawawi bahada yakhtalifu bikhtilafin nas wal ahwal. Nah, ini beda-beda, kita tidak bisa matok. Ya, tidak bisa matok seminggu tuh idealnya ngaji berapa kali. Ini berbeda-beda dengan perbedaan orang, perbedaan person dan perbedaan kondisi person. Ya. Ini berbeda-beda dengan Ya, kalau orangnya lagi kuliah ya tergantung jurusannya. Ada yang jurusan sibuk, ada yang jurusan nggak begitu sibuk, ah, nggak bisa dipatok. Dan juga berbeda-beda dengan kondisi orangnya. Ya. Ada orang yang uh, uh, banyak sedikit gitu aja, banyaknya belum banyak, banyaknya baru sedikit. Terus sudah malas, sudah bete, uh, sudah cepat busan. Dan ada yang orang yang tidak maka lain. Maka tidak bisa dipatok ya, e, kadar ngaji yang ideal dalam seminggu untuk semua orang. Itu tidak bisa dipatok sekian kali. Ini berbeda-beda tergantung kondisi orangnya masing-masing dan kondisi personnya masing-masing. Kemudian wa hadara ila majlis dan jika dia datang ke majelis gurunya Falam yajidhu kemudian dia tidak jumpai. Ya. Maka adalah dia tunggu. Jangan kemudian langsung pulang. Nah, ada murid adalah nunggu sementara waktu kira-kira memastikan ini kosong apa enggak. Apa cuma telat. Nah. Dan jika itu uh, tempat ngajinya itu ada di rumah gurunya. Wala zama babahu. Maka adalah dia tunggu di depan pintu. Walayafutu wadifatahu dan janganlah walayfawitu wadifatahu dan janganlah dia sia-siakan, janganlah dia hilangkan apa yang menjadi tugasnya untuk belajar kecuali jika dia khawatir memang gurunya itu tidak suka untuk itu belajar di waktu itu biaya lama dengan dia mengetahui min dari sikap gurunya Bahasanya gurunya cuma ikra, cuma mau membacakan, cuma mau mengajar di waktu tertentu dan tidak mau mengajar di waktu yang lain. Nah, ketika gurunya itu e, tempat belajar terdah di rumah guru, e, maka kemudian tidaklah dia tunggu dan gurunya itu belum datang di tempat belajar, maka ditunggu di depan pintu dan jangan langsung pulang kecuali jika dia tahu memang gurunya tidak suka mengajar di jam-jam seperti ini karena gurunya cuma mau ngajar di jam-jam tertentu di waktu-waktu tertentu dan tidak mau ngajar di waktu-waktu yang lain oh, ternyata kok sampai sana kok kosong oh udah nih oh iya ini memang bukan jam ngajarnya bukan sekarang jam ngajar maka ya bisa langsung pulang dan jika dia jumpai gurunya Eh, ketika tempat belajarnya itu di rumah gurunya, kemudian ketika datang gurunya dalam keadaan tidur atau masih sibuk dengan urusan yang penting, maka sikap yang benar adalah jangan janganlah dia minta izin untuk masuk ke dalam rumah gurunya yang merupakan tempat belajar. Namun tidaklah dia bersabar menunggu sampai misalnya kalau gurunya itu tidur maka sampai gurunya itu bangun atau sampai gurunya itu longgar setelah selesai urusan pentingnya. Atau dia bisa langsung pulang. Kalau ternyata gurunya lagi tidur atau ada urusan yang penting, maka ada dua pilihan. Ditunggu, sabar menunggu, sabar menanti, atau bisa langsung pergi. Akan tetapi kata Nawawi, bersabar menunggu itu yang lebih baik, karena itulah perbuatan sahabat Abdullah bin Abbas. ketika sahabat Abdullah bin Abbas hendak belajar kepada sahabat Zaid bin Thabit. Maka Ibn Abbas datang ke rumahnya Zaid bin Thabit. Ketika itu siang hari. Ketika itu siang hari. Maka sampai ke rumahnya Zaid. Sahabat Zaid bin Thabit. Uh, eh, Ibn Abbas jumpai sahabat Zaid sedang tidur siang. Maka sahabat Abdullah bin Abbas kemudian menunggu di depan rumah di depan pintu rumahnya Zaid bin Sabit. Dia kemudian menggelar sorbannya dan nunggu sambil tiduran di depan pintu rumahnya Zaid bin Sabit. Dalam keadaan ketika itu disip, dilihat tersebut disebutkan banyak angin padahal ketika itu. Panas-panas banyak angin banyak debu. Sampai akhirnya sahabat Zaid bin Sabit bangun kemudian keluar rumah dan dia jumpai Abdullah bin Abbas ya, sedang uh, masih menunggu di depan pintu. Ya, maka Zaid bin Zabit mengatakan, uh, wahai anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak ngirim orang saja, ngutus orang saja, biar saya yang datang ke rumahmu, biar saya yang datang ke tempatmu. Ya. maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap kepada guru-guru kami. Oleh karena itu maka berdasarkan per, uh, riwayat ini kisah Ibn Abbas dengan Zaid bin Thabit maka anwar yang mengatakan wasabru aula dan bersabar menunggu itu yang lebih baik. Karena itulah yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lain juga melakukan semacam itu. Wayak bari dan sepatunya seorang itu memaksa jiwanya ya, untuk rajin. Ya, karena jiwa itu jika tidak dipaksa rajin, itu pilih malas. Yakin itu. <laughs> jika jiwa itu tidak dipaksa untuk rajin, jiwa itu milih malas. Nganggur itu kesenangan jiwa. Nganggur, malas, tengah-tengok itu kesenangan jiwa. Kalau nggak dipaksa untuk rajin, maka butuh pemaksaan al akhdu ya. Butuh al akhdu butuh pemaksaan terhadap jiwa agar mau agar mau rajin. Tidaklah rajin, memaksa jiwa untuk rajin, fitahsil, untuk banyak belajar, ya, fi waktil farah, ketika waktu longgar, waktu kosong, Demikian juga fi waktu nasyat ketika lagi semangat. Wa kuatil badan dan ketika badan masih kuat. Ya, itu masih muda, belum tua. Maka rajin-rajinlah belajar. Wa al khatir demikian juga di waktu di mana khatir pikiran itu masih uh, perhatian Nah, kalau sudah banyak anaknya, itu perhatiannya sudah pecah-pecah. Nah, eh, perhatian sudah pecah-pecah mikirkan ah, sana yang nakal ini yang gimana dan itu macam-macam ah, itu pikiran sudah pecah-pecah maka sebelum punya banyak anak rajin-rajin ah, belajar wakilat tusagilat dan manfaatkanlah maksimal untuk belajar ketika mumpung kilatus sarhila kesibukan masih sedikit. Nah, belum nikah, itu kesibukan kesibukan belum terlalu banyak, itu bisa di maksimal untuk pol-polan, nah, untuk maksimal untuk belajar. Nanti kalau sudah nikah, sudah ada tambahan kesibukan, kesibukan dengan istri, kesibukan dengan mertua dan yang lainnya. Nah, ini sudah eh, tidak uh, akan eh, tidak uh, maksimal untuk belajar. Kebelah awal batalah Demikian juga sebelum terdapat arif e, penghadang atau penghalang itu al kemalasan. Demikian juga sebelum terdapat penghalang berupa irtifaul manzilah, kedudukan yang tinggi. Mumpung masih jadi orang biasa, itu rajin-rajin belajar. Nanti kalau orang yang sudah dianggap orang luar biasa, dianggap pimpinan, dianggap bos, dianggap orang yang berkedudukan, pejabat dan yang lainnya, itu sulit belajar. Karena statusnya sebagai orang yang dimuliakan, ditinggikan, kok harus merendah-rendah sama guru yang itu kedudukan sosialnya lebih rendah daripada dirinya, sulit itu. Ya, masa dosen mau belajar sama mahasiswanya? Ya, maka mumpung masih jadi ma mahasiswa, belum jadi dosen. Ah. Maka irtifaul manzilah, kedudukan yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi itu faktor penghalang yang menghalangi orang untuk belajar. Masa kemudian orang yang punya kedudukan tinggi, misalnya seorang dosen kok duduk bareng ngaji sama mahasiswa-mahasiswanya. Ah, ini ini butuh mental yang sangat luar biasa. Kalau tidak, tidak bisa. Cuma duduk bareng. Apalagi muridnya mahasiswanya. Itu lebih lebih ya, lebih ya, lebih butuh mental yang lebih hebat lagi. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu, beliau mengatakan tafakohu tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian jadi pimpinan. Nah, belajarlah kalian sebelum kalian jadi sayyid, sebelum kalian jadi pimpinan. Kalau sudah jadi pimpinan, nah, sulit untuk jadi untuk duduk belajar. Mentalnya itu sulit, ini butuh pemaksaan terhadap ya, jiwa itu lebih lagi. Makna perkataan Umar bin Khattab ini, kata An-Nawawi maknanya adalah rajinlah kalian fikamali ahliyatikum untuk menyempurnakan kapasitas kalian, kapabilitas ilmi kalian wa antun atba ketika kalian masih statusnya pengikut sebelum antasiru sadah sebelum kalian menjadi orang yang diikuti banyak orang fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in karena jika kalian telah berubah jadi pimpinan dan diikuti banyak orang, imtana'tum minat ta'allum. Maka mesti kalian akan uh, menolak untuk belajar. Disebabkan lirtifa'in manzilatikum karena status kalian, status sosial kalian yang sudah tinggi. Di samping karena sudah tambah banyak kesibukan sebagai seorang pimpinan, maka cari waktu untuk belajar semakin sulit. Dan ini juga semakna dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, tafakkah keblaan taro'as Belajarlah sebelum kamu jadi rois. Nah, bukan jadi pak kaum ya. belajarlah sebelum kalian jadi pimpinan. Sebelum kalian jadi orang yang berstatus sosial yang tinggi. Karena kata Ali Imam Syafi'i, "Faidha rasa'ta fala ila tafakkur." Maka jika engkau telah jadi pimpinan, maka tidak ada jalan. Maka sangat sulit untuk mendapatkan jalan untuk belajar. Karena di karena faktor kesibukan sebagai seorang pimpinan, demikian juga faktor kejiwaan, status sosial yang tinggi. Berkaitan dengan asal perkataan Umar tafakau kebelaan tasudu, maka ini di, eh, diriwayatkan oleh Bukhari di Kitabul Ilmi, namun taklikan secara mu'alak tanpa sanat disebutkan sanatnya oleh Ad-Darimi ya, kata Bu Ainain sanatnya sahih dan Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan bahasanya perkataan uh, Umar ini dilihatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hafidh uh, Ibnu Hajar juga mensahihkan sanatnya. Kemudian sepatutnya Ayub Bakir bikir atihi. Belajar itu di waktu pagi. Belajar yang paling bagus, kata Nawawi, di waktu pagi. Ketika dia belajar membaca Quran atau kitab di hadapan gurunya, Ya, maka yang uh, yang paling bagus adalah awalan nahar di awal siang yaitu di pagi hari. Dalilnya adalah sabda Nabi saw karena waktu pagi adalah waktu berkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku di waktu pagi. Dan hadis Nabi makbul. Maka maka waktu pagi adalah waktu berkah, waktu berkah untuk bekerja, waktu berkah untuk belajar, waktu berkah untuk membaca, waktu berkah untuk menghafal dan seterusnya. Kaitan dengan satu hadis ini, hadis ini oleh Abu Dawud, eh, demikian juga Tirmidzi dan yang lainnya, ya, demikian juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Eh, Abu Ainin mengatakan kultu berkaitan dengan salah seorang rawi eh, salah seorang rawinya disebutkan oleh Zahabi di Syar Alam Nubala kemudian Al-Muhadis Al-Imam yaitu Al-Zahabi mengatakan tentang tentang hadis tersebut maka sanat ini Eh, derajat minimalnya adalah hasan. Kemudian di kesimpulannya Abu Ainain mengatakan wal hadis sahihun bi majmu' turuqihi. Hadis ini adalah sahih dengan menimbang banyaknya sanad dan jalannya. Oleh karena itu waktu yang baik untuk belajar Demikian juga untuk bekerja dan yang lainnya adalah di waktu pagi. Kemudian wayang bari dan sepatutnya ya, seorang pengajar uh, seorang pelajar Al-Qur'an ayu hafid hendaklah dia rutin untuk membaca ulang apa yang pernah dia hafal. Maka seorang pengajar eh, seorang pelajar Al-Qur'an dan dia uh, belajar menghafal Quran maka Eh, pesan An Nawawi, tidaklah dia rutin untuk mengulang-ulang hafalannya. Jangan pernah bosan untuk mengulang hafalan. Kemudian berkaitan dengan masalah e, sorogan atau setor hafalan e, atau setor bacaan, kalau itu belajar membaca Al-Quran, wala yu'akhir binaubati ghairahu. Jangan dia utamakan naubah jatah gilirannya untuk orang lain. Kalau memang catat gilirannya, ya maka diambil. Jangan kamu duluan, cetak belakangan. Kecuali memang belum siap setor hafalan. Nah, itu mungkin lain. Dan kamu duluan, sebelum siap. Nah, namun kalau sudah siap, jangan uh, dikasihkan ke orang. Kenapa? Fa'inal itar bil kurobi makruhun bi khilafil ithar bi nafsi fa'innahu mahbubun. Mengingat kaidah eh, salah satu kaidah fikih yang mengatakan bahasanya mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah hukumnya makruh. Berbeda dengan mengutamakan orang lain dalam berkaitan dengan hal-hal dunia yang itu merupakan hududu nafsi, sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Maka mengutamakan orang lain berkaitan dengan masalah dunia, fa'innau mahbubun, maka itu dianjurkan. Maka termasuk ini kaidah eh, kaidah fikih di antara kaid fikih adalah mengatakan jangan mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah hukumnya makruh. Maka termasuk dicontohkan oleh An Nawawi adalah mengutamakan orang dalam masalah giliran setoran. Itu hukumnya makruh. Atau misalnya contoh yang lain masalah mengutamakan orang uh, mengutamakan orang lain dalam masalah uh, dalam masalah sop depan misalnya ada sop yang kosong dia dului orang uh, tempat sop yang kosong yang ada di depan jangan mempersilahkan orang monggo pak saya tak di belakang saja nah, ini hukumnya makro atau mengutamakan orang dalam masalah air wudhu misalnya air wudhu terbatas ini jatah kita ya ambil Oh, jangan silakan Pak, ini eh, air wudunya untuk Bapak saja saya tak tayamum. Dah. Uh, kalau dah airnya dah habis, saya tak boleh tayamum Bapak saja yang wudhu. Tidak, kalau memang ini jatah kita ambil biar orang tayamum. Nah, maka uh, mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah itu hukumnya makruh. Berbeda dengan mengutamakan orang lain dalam masalah Nah, masalah dunia nah, dalam masalah dunia misalnya masalah antri ke WC kita memang butuh mau ke WC namun belum terlalu mendesak nah, masih bisa ditahan terus sudah ada yang sangat kebelet ya monggo pak ini giliran saya diambil saja itu mahbub. Sesuatu hal yang dianjurkan. Ya, satu hal yang dianjurkan. Namun dunia telah terbalik. Nah, dunia terbalik dalam masalah ibadah orang itu mengutamakan orang lain. Ya. Dalam masalah ibadah orang lain. Namun dalam masalah dunia saya yang lebih dulu. Nah, saya nomor satu. Nah, boleh di uh, dilewati masalah antri pokoknya antri urusan dunia uh, saya harus nomor satu nah. ketika antri dalam masalah akhirat uh, malah suruh orang lain yang duluan ini terbalik yang benar sikap yang benar yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim dalam masalah ibadah maka tidaklah tidak mempersilahkan orang lain untuk duluan. Dan dalam masalah dunia dianjurkan untuk mempersilahkan orang lain untuk duluan. Nah, antri, antri di warung misalnya, antri dilayani. Kok misalnya dilihat ada orang yang lebih membutuhkan, tergesa-gesa, ini ada ini, oh ya, dipersilahkan untuk duluan, tak belakangan juga tidak apa-apa. Ini satu hal yang dianjurkan. Kemudian fa'in ro'a al-maslahah maka jika guru itu melihat ada maslahat fil ithar fi ba'dil awqat untuk mengutamakan orang lain di sebagian keadaan, di sebagian waktu tidak terus menerus lima anan syar'i karena alasan yang syar'i lalu guru mengisyaratkan kepada orang yang punya jatah giliran tolong kamu belakangan aja ya. Nah, imtasala amrohu, tidaklah dia mengikuti perintah gurunya. Wa mimma yajibu alihi, di antara adab yang hukumnya wajib. Wa tata'akkad dan sangat ditekankan wasiat untuk hal ini yaitu seorang murid janganlah hasad dengan orang lain yang sama-sama teman belajarnya. Atau hasad dengan orang lain yang bukan teman belajarnya. Dalam berkaitan dalam masalah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan janganlah kagum dengan ilmu yang telah didapatkan. Dan telah kami uh, telah ada penjelasan yang lewat, uh, penjelasan tentang masalah ini telah uh, eh, kodamna telah lewat fi adab syekh uh, tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang guru. Makanya adat ini hukumnya wajib. Itu adat berupa jangan hasad dengan sesama teman belajar. Wah kok dia kok tambah pintar cepat, tambah banyak apalanya, tambah ini, tambah uh, tambah hebat ilmunya, kemudian hasad. Demikian juga untuk yang uh, tambah lancar ilmunya, tambah tambah hebat ilmunya, jangan kagum dengan ilmu yang telah didapatkan. Maka orang murid yang ketinggalan jangan hasad dengan murid yang lebih maju. Murid yang lebih maju dalam ilmu, dalam hafalan atau dalam pemahaman, jangan kagum dengan dirinya sendiri. Dan cara untuk menghilangkan ujub, kagum dengan diri sendiri, hendaklah dia ingatkan jiwanya. Tidaklah dia ingatkan dirinya. Bahasanya dia tidaklah mendapatkan apa yang dia dapatkan dengan daya dan kekuatannya. Itu semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sungguh tidaklah layak jika seorang itu kagum dengan sesuatu padahal sesuatu itu bukan ciptaannya, bukan buatannya. Bahkan itu hanya sekedar titipan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Sedangkan cara untuk menghilangkan sifat hasad ayaklah hendaklah dia sadar dan yakin bahwasanya ilmu Allah menuntut agar keistimewaan ini Allah letakkan pada orang itu. Maka tidaklah pantas bagi kita untuk menentang ilmu dan kehendak Allah. Dan tidaklah layak bagi kita untuk membenci ya, hikmah yang Allah inginkan. Eh, dan, eh, ya. dan dan uh, eh, tidaklah boleh me, dan uh, tidak selayaknya membenci hikmah yang Allah inginkan dan tidak Allah benci wallahu a'lam maka di antara cara untuk menghilangkan hasad adalah ingat ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala hikmah Allah menakdirkan dia punya kelebihan semacam itu maka layakkah kita menentang takdir Eh, maka orang yang punya sifat hasad itu keimanannya kepada takdir itu turun. Keimanannya kepada takdir Allah itu turun. Berbanding lurus dengan besaran hasad yang dia miliki. Berbanding terbalik dengan besaran hasad yang dia miliki. Semakin tinggi hasadnya, maka semakin rendah kualitas imannya dengan takdir. Dan semakin tinggi keimanan seorang dengan takdir, maka akan semakin rendah hasad yang dia miliki. Maka orang yang punya keimanan takdir yang sempurna maka tidak akan punya sifat hasad. Kemudian bab yang kelima adalah fi adab hamilil Quran. Adalah adab penghafal Al-Quran. Maka takodam dan telah lewat sejumlah dari adab-adab tersebut di bab-bab sebelum ini ini apa ah, ini ah, adab untuk guru, adab untuk murid itu juga adab untuk penghafal Quran. Dan di antara adab seorang penghafal Quran hendaklah dia memiliki, eh, dia memiliki keadaan yang paling sempurna dan e, kepribadian yang paling sempurna dan hendaklah dia muliakan dirinya ya, dari segala sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Artinya apa? Adalah dia tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Al-Quran dalam rangka memuliakan Al-Quran. Dan adalah dia menjaga diri dari profesi yang rendah. Di antara profesi yang rendah adalah jadi tukang bekat. Nah, menjadikannya sebagai profesi itu adalah sebagaimana pendapat yang dipilih oleh penulis Tijjal Alam secara umdatul ahkam ya, untuk mengkompromikan tentang hukum upah bekam maka disimpulkan bahasanya uh, upah bekam itu boleh namun itu adalah profesi yang rendah ya, yang orang-orang mulia selayaknya tidak mengambil menjadikannya sebagai profesi nah, di antaranya di dikatakan oleh An Nawawi uh, eh, janganlah seorang penghafal Quran punya profesi tukang-tukang nah, ini profesi kerjaan yang rendah dan telah dia memiliki seorang yang memiliki jiwa yang mulia. Namun tidaklah dia muliakan dirinya. Tidaklah dia muliakan dirinya di hadapan jababiroh. Di depan penguasa-penguasa yang zalim. Wal min ahli dunia. Dan orang-orang yang tidak punya adab. Min ahli dunia di antara orang-orang kaya. Nah, janganlah dia merunduk-merunduk di depan orang kaya raya karena konglomerat kemudian dia nunduk-nunduk padahal dia hafid Quran nunduk-nunduk di depan orang kaya yang ahli maksiat yang tidak punya sopan santun dengan dan tidak ada penghormatan dengan agama dan orang-orang yang tahu agama demikian pula janganlah dia rendah-rendah di hadapan penguasa yang zalim tidaklah dia syarifun nafsi memiliki jiwa yang mulia yang benar Ya, kalau di depan orang-orang yang jababiro, para penguasa yang zalim atau orang-orang kaya yang tidak tahu agama, ya, maka hendaklah dia punya jiwa yang mulia. Sebaliknya, hendaklah ya, seorang penghafal Quran dan seorang muslim secara umum tawaduk dengan sesama dengan orang-orang yang saleh. Wa ahlu khair dan orang yang suka berbuat baik, ya. Demikian juga dengan orang-orang miskin, adalah dia menampakkan kekhusuan, menampakkan ketentangan dan menampakkan kewibawaan. Terdapat riwayat dari Umar bin Khattab dia mengatakan, "Wahai ya masyarul qura, wahai para penghafal Quran, irfa'u Usakum, ya, angkat kepala-kepala kalian." Fakat wadhahalakum tariq, maka jalan telah jelas bagi kalian dan bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan dan janganlah kalian menjadi tanggungan dan beban orang lain. Jangan merunduk-runduk, ngemis-ngemis sama orang, namun jangan hendaklah kalian orang yang bisa mandiri, yang tidak menggantungkan uh, kebutuhannya dengan orang lain. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, beliau mengatakan, sepatutnya seorang penghafal Al-Qur'an itu bisa dikenal di waktu malam pada saat semua orang pada tidur. Artinya apa? Salat malam penghafal Quran itu rajin sholat malam pada saat orang lain pada tidur. Dan tidaklah seorang penghafal Al-Quran itu dikenal di waktu siang ketika banyak orang pada tidak berpuasa. Artinya hendaknya penghafal Quran itu rajin puasa sunnah. hazanihi idnasu yafrahun dan adalah seorang penghafal Quran itu dikenal dengan sedih akan dosa-dosanya ketika dia lihat banyak orang malah bangga dengan dosa. Wabi bukai idnas yathakun dan adalah seorang menghafal Al-Quran itu dikenal dengan seorang yang mudah untuk menangis ketika banyak orang eh, itu suka tertawa. Wabi sumtihi idnas yahudun dan dikenal dengan eh, banyak diam dan berbicara seperlunya ketika banyak orang itu banyak berkata-kata. Lebih khusu'i idin annasu yakhtalun dan dengan kekhusuan yaitu ketawaduan ketika banyak orang itu sombong. Dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau mengatakan inna mangkana kana qablakum sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dan Hasan Basri adalah tabi'in sebelum kalian berarti para sahabat al quran rasail mirabbihim. Mereka beranggapan bahasa Al-Qur'an adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mereka merenungkan uh, surat tersebut di waktu malam dan melaksanakannya, mempraktekannya di waktu siang. Dari Al-Fudel bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan sepatutnya seorang penghafal Al-Quran Allah yakuna lahu hajah dia tidak memiliki kebutuhan kepada salah seorang khalifah, apalagi orang-orang eh, yang lebih rendah di bawah khalifah. Janganlah dia menggantungkan hidupnya dengan pemberian seorang raja, apalagi pemberian manusia yang lainnya. Fudel bin Iyad juga mengatakan hamil Quran, penghafal Al-Quran adalah hamilu royatil Islam. Masya Allah. Ya. Penghafal Quran adalah pembawa bendera Islam penghafal Al-Quran yang hafal Quran dan mengerti maknanya ya, dan mengamalkan isi kandungannya adalah hamilu royatil Islam. Mereka adalah para pembawa panji-panji Islam. La yang barilahu ayal huwa ma'a man yalhu. Maka tidak sepantasnya dia melakukan lahwun, hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya main-main saja bersama orang yang suka main-main. Walayashu ma'an ma'aman yashu. Janganlah dia lalai dari dari aturan-aturan Allah bersama orang-orang yang lalai. Walayalhu ma'aman yalhu. Janganlah dia uh, kalau yalhu itu melalaikan hati, kalau yalhu itu melalaikan badan. Main-main yang melalaikan badan bersama orang yang main-main takzim lil haqqil Quran dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Ya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk hulu bila murid mencium tangan gurunya sebagai bentuk penghormatan? Jawabannya tidak. Ya. Hukum mencium tangan sebagaimana kata Al-Albani di silsilah sahihah, hukumnya boleh namun selayaknya tidak dijadikan kebiasaan sehingga menghilangkan sunnah yang asli yaitu berjabat tangan. Lebih abdul yang mana memberi fitiah dalam bentuk makanan pokok atau makanan jadi. Ulama mengatakan fitiah adalah semacam lajnah daimah adalah setengah sok yaitu kurang lebih satu setengah kilo baik berupa beras atau yang lainnya. Ya, maka ee, eh, lebih baik e, makanan Eh, makanan pokok yang belum jadi sehingga bisa dia manfaatkan sebagaimana yang diinginkan oleh orang miskin tersebut. Apakah besaran fidyah yang kita berikan pada satu orang harus setara dengan besaran uang yang kita habiskan untuk makan satu hari? Jawabannya tidak. Besaran fidyah itu setengah sok, satu kalau eh, satu koma lima satu setengah kilogram beras yang biasa kita makan. Apakah boleh kita memohonkan ampun mendoakan orang eh, seorang muslim yang kita tidak tahu bagaimanakah pemahaman akidahnya? boleh. Ya. Mendoakan seorang muslim hukumnya boleh. Ya. Hukumnya dianjurkan. Ya. Kita berdoa. Ya. Rabbana firlana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita. Ya, ya Allah ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa semua orang yang beriman sebelum kami. Baik dia orang yang beriman yang ahli bid'ah ataupun orang yang beriman yang bukan ahli bid'ah. Selama orang yang beriman maka kita doakan. Apakah bila kita sholat kebliyah dan ba'diyah harus berbeda tempat dengan sholat wajib? Jawabannya dianjurkan untuk pindah tempat dari tempat melaksanakan sholat yang wajib jika uh, selama orang itu uh, uh, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uh, bahwasanya ketika seorang itu telah selesai sholat wajib maka dia tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sampai dia berkata-kata yaitu berzikir atau pindah tempat. Jadi kalau ada orang itu mau sholat setelah selesai sholat fardu dia mau langsung sholat sunnah boleh, namun pindah tempat. E, jika tidak, nah, akan tapi jika dia sudah setelah sholat fardu kemudian telah berzikir, kemudian dia sholat di situ di tempat dia sholat fardu, kemudian tidak mengapa. Dalil tentang masalahnya adalah sebuah hadis riat Muslim dari uh, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Kitabul Maram demikian juga disebutkan oleh An-Nawawi di riyadus Salihin. Demikian juga uh, Umar bin Khattab pernah menegur seorang yang uh, telah selesai sholat fardu langsung sholat sunnah di tempat tersebut ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian teguran Umar bin Khattab ini disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan pada Umar, kamu benar. Apa yang dilakukan Umar adalah benar. Dan riwayat ini adalah Eh, saya lupa siapa yang mendapatkan namun riwayat ini ada di I'tisam Nishatibi, dan hadisnya sahih. Manakah lebih baik bagi seorang pemimpin yang ingin menuntut ilmu syar'i belajar langsung ke rumah guru secara privat atau belajar bersama-sama dengan bawahannya di setiap majelis ilmu untuk memberikan motivasi kepada bawahannya untuk bersemangat menuntut ilmu. Jika tujuannya ingin memberikan motivasi bawahannya untuk menuntut ilmu, maka ya pilihan yang kedua yang lebih baik. Apa aku membaca salawat dan doa setelah taraweh dan witir berupa salawat terhadap khulafa Rasidin? Abu Bakar, Radulullah Anhu, Umar bin Khattab, Anhu. Menetapkannya hal ini sebagai bacaan salah-salah salat taraweh, satu hal yang tidak Nabi ajarkan, maka bisa dihukumi sebagai bid'ah. Demikian juga ada doa khusus yang dibaca-baca orang di antara salah-salah salat taraweh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya ataupun bacaan uh, uh, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah jannah wa a'udzubika minan nar eh, maka ini berdasarkan hadis yang dhaif maka juga tidak Nabi ajarkan. Apakah ada adab kepada guru yang baru disampaikan untuk guru yang mengajar ilmu syar'i atau untuk semua guru? bagaimana dengan guru-guru atau dosen di kampus yang mungkin dalam satu tahun hanya mengajar satu kali saja yaitu satu jam saja sesuai jadwalnya? Ya adab-adab tadi adalah adab-adab yang uh, diberikan kepada guru untuk ilmu syari itu jelas. Adapun untuk guru-guru yang mm, punya peran pada kita dalam masalah ilmu duniawi maka mereka adalah orang yang berjasa kepada kita, memberikan ilmu yang manfaat untuk kita, maka layak untuk mendapatkan penghormatan, penghormatan yang selainnya diberikan kepada seorang guru. Maka insya Allah Taala adab-adab tadi juga berlaku kepada seorang yang menjadi guru kita dalam meskipun itu dalam masalah ilmu dunia. Bagaimana hukum puji-pujian dan selawat yang sering dilontarkan di antara adzan dan iqamah? Jawabannya, benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama, jika seorang itu membuat bid'ah, maka hilanglah sunnah. Yang semisal. Maka ketika orang membuat bid'ah dengan selawatan di antara sela-sela adzan dan iqamah, maka hilanglah sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa di antara adzan dan iqamah. Maka orang sibuk dengan puji-pujian dan lupa untuk berdoa, memanfaatkan waktu untuk doa. Tidaklah kita saksikan satu masjid yang gemar dengan hal ini, kecuali tidak kita jumpai semua satu jamaahnya semuanya sibuk nyanyi, eh, puji-pujian, dan tidak menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa di antara azan dan iqomah. Apakah lagu tanpa musik yang mengiringi dan tidak mengandung lirik yang keluar dari syariat dibolehkan? Jika tanpa musik e, liriknya tidak keluar dari aturan syariat, kemudian cuma e, kadang-kadang e, tidak dijadikan rutinitas dan hobi, hukumnya boleh. Karena itu sejenis dengan syair yang dibaca oleh para sahabat. Bagaimanakah hukum membaca Al-Quran dengan pengeras suara yang banyak terjadi di masjid-masjid dengan pembelaan azan sholat saja pakai pengeras suara? Maka jawabannya berbeda. Jawabannya satu hal yang berbeda nanti uh, tentang masalah uh, tentang masalah seandainya uh, kita kita ringankan masalah <clears throat> mana yang lebih afdol kalau orang itu kan mau cari yang afdol mana yang lebih afdol baca uh, baca Quran dengan suara keras atau kan baca Quran dengan suara lirih maka pada asalnya baca Quran dengan suara lirih itu yang lebih afdol nah, apalagi ini uh, ini suara keras yang keras mulut tidak normal gimana lagi kerasnya plus pengeras suara yang ini maka ini tarkul afdol. Ini meninggalkan satu hal yang afdol. Ya. Kemudian yang kedua ini punya dampak buruk ganggu orang yang butuh istirahat. Apalagi jam 12 masih uh, masih ada suara demikian atau bahkan sampai jam 1 masih demikian. Orang butuh istirahat, uh, orang yang seharusnya tetangga masjid yang sakit yang butuh tidur ini yang butuh istirahat terganggu. Maka sini ada kedaliman sudah ini takul afdal Ya, dan ini di sini mengandung unsur mendolimi orang lain, mengganggu orang lain. Berbeda dengan adzan. Adzan itu yang paling afdol adalah cari orang yang paling keras suaranya. Dicari orang yang paling keras suaranya. Maka makin keras makin afdol. Nah, itu adzan. Enggak mau disamakan. Gimana mau disamakan? Membaca Quran itu lirih itu lebih afdol sebagaimana nanti akan kita bahas di atibian tentang masalah adab baca Quran gimana mana yang lebih baik suara keras atau suara diri. Sedangkan azan semakin keras semakin afdal. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada seorang sahabat Ansor yang bermimpi ketemu malaikat yang ngajari adan. Eh, Nabi perintahkan pada sahabat tersebut untuk mengajarkan adan kepada Bilal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkanlah adan kepada Bilal, fa'innahu andalah kesautan. Karena suara Bilal itu lebih keras daripada suaramu. Suara Bilal lebih keras daripada suara makin keras makin afdol. Itu ada. Gimana mau disamakan? Bagaimanakah hukum salat sunnah dua rakaat dengan dua niat sekaligus? Niat salat sunnah tahiyatul masjid sekaligus e, salat sunnah kopiah subuh. Mengatakan batasnya waktu antara ada dan iqamah. Jawabannya boleh. Boleh merangkap niat di sini. Antara salat sunnah tahiyatul masjid dan salat kopiah subuh manakah yang hendaknya didahulukan? Jika orang itu mau memperbanyak gerakan sholat, memperbanyak sholat, maka dia dahulukan tahiyatul masjid, setelah itu kopiah subuh. Namun jika waktu tidak memungkinkan, uh, eh, dia bisa singkat dengan dia berikan dua niat untuk satu sholat. Boleh fitiah untuk beberapa hari puasa diberikan untuk satu orang miskin? Jawabannya boleh. Karena karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fitiah itu ta'amu miskin. Bukan fitiah kepada orang miskin. Allah tidak mempersyaratkan eh, Eh, memberikan fidyah sebanyak uh, jumlah hari yang ditenggalkan uh, eh, untuk bilangan uh, mus, uh, miskin. Maka tidak disyaratkan ada bilangan tertentu untuk miskin, maka fidyah boleh diberikan untuk satu orang miskin. Berbeda dengan fidyah atau kafarah sumpah. Nah, kalau dalam kafarah sumpah Allah menetapkan memberi makan 10 orang miskin, maka harus 10 orang. Kalau cuma dikasihkan satu orang ya baru satu orang masih kurang sembilan. Nah. <clears throat> Demikian juga video uh, eh, hubungan suami istri di bulan Ramadan 60 orang miskin. Harus 60 orang miskin, tidak boleh cuma 30. Apakah tangan Allah keduanya tangan kanan apakah uh, apakah kanan dan kiri? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Ya. Karena ada riat yang mengatakan uh, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan dan ada yang uh, riat yang lain. Dan uh, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini buat ilmu indallah uh, kedua tangan uh, ada kanan dan kiri untuk tangan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi riwayat yang mengatakan dua tangan Allah semuanya kanan itu uh, meniadakan anggapan orang tentang tangan kiri. Tangan kiri itu dianggap itu lebih rendah kualitasnya daripada tangan kanan. Maka Allah katakan, maka Nabi katakan semuanya kanan dalam makna ini. Saya belum lama mengaji, akhir-akhir ini saya dihampiri rasa was-was dalam belajar yaitu minder. Teman-teman sebaya saya sudah jauh di atas saya dalam ilmu agama dan teman-teman belajar saya rata-rata di bawah saya. Mohon nasihatnya agar saya tetap termotivasi untuk menuntut ilmu syar'i. Adakah sahabat atau ulama yang belajar di usia senja? Banyak ulama belajar di usia senja. Atau banyak sahabat belajar agama di usia senja. Ya, Umar bin itu masuk Islam, belajar Islam sudah umur sekian. Nah, kesekian tahun. Maka dia baru belajar Islam, mengenal Islam, masuk Islam. Setelah masuk Islam baru belajar Islam. Usianya terlambat. Para sahabat itu rata-rata belajar Islam itu usianya terlambat. Sedikit sahabat yang belajar Islam dari muda. Itu rata-rata yang orang tuanya sudah masuk Islam. Ibnu Umar, eh, Ibnu Abbas, eh, atau kemudian Ali bin Abi Thalib Ya, itu belajar Islam sejak kecil. Sahabat-sahabat, banyak sahabat rata-rata sudah usianya sudah di atas kepala 20. Eh, itu kepala 20. <laughs> di atas kepala 2 itu baru belajar Islam. Ada bahkan kemudian sudah 30-an, ada yang 40-an baru masuk Islam. Maka jangan minder untuk belajar. Ya, tidak ada uh, usia telat untuk belajar. Bisa dilihat kemudian baca biografi para sahabat dan usia mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka baru belajar Islam. Di usia itu. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun baru masuk Islam, baru belajar Islam. Ada yang 30 tahun. Ini baru kemudian, baru usia 25 tahun belajar Islam. Itu masih muda. <laughs> Maka itu masih muda dibandingkan dengan usia para sahabat belajar Islam. Namun, mereka belajar Islam sungguh-sungguh. Ya, meskipun mereka belajar Islam umur 30 tahun, 40 tahun, ya, bahkan ada mungkin yang 50 tahun, mereka belajar Islam sungguh-sungguh dan Ah, dan mereka belajar uh, serius dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka jadi ulama umat ini. Lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama. Ada kaidah lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama dan uh, ada kaidah terimalah atau uh, ambillah kebenaran dari mana saja selama hal itu benar. Sebagaimana orang Yahudi berkomentar tentang Ka'bah, hal itu namun hal itu benar. Kedua hal ini, kedua hal di atas sepertinya bertentangan. Jawabnya tidak bertentangan. Orang-orang ya, Yahudi mengatakan kepada para sahabat di kota Madinah, e, kalian tuduh kami adalah orang-orang musyrik. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, padahal kan juga berbuat syirik. Ya, kalian mengatakan, Masa Allah wa Muhammad. Dan kalian mengatakan, wa Ka'bah kalian mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad dan kalian mengatakan demi Ka'bah. Demikian kata orang Yahudi. Kalian juga syirik. Nah, yang syirik bukan hanya kami, kamu kalian juga syirik. Maka kemudian para sahabat yang mendengar ucapan Yahudi ini kemudian berkata melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti katakan benar apa yang dikatakan oleh yang Yahudi itu nggak boleh. Katakanlah masa Allah summa saat Muhammad dan katakanlah warabil Ka'bah dan jangan katakan wa Ka'bah. Dan mengatakan uh, ucapkanlah demi Orang pemilik Ka'bah, jangan kalian katakan demi Ka'bah. Maka Nabi menerima kebenaran dari orang Yahudi tersebut. Maka dua hal ini tidak bertentangan. Kaidah yang pertama, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama, itu adalah kaidah dalam masalah mencari guru. Ini adalah kaidah dalam masalah mencari guru. Kemudian terimalah kebenaran, ambillah kebenaran dari mana saja. Selama itu adalah benar, ini adalah kaidah dalam menerima kebenaran kaidah dalam dalam uh, mencari guru jangan belajar kepada jangan menjadikan sembarang orang sebagai guru. Carilah guru yang memenuhi kualifikasi untuk jadi guru. Nah, sebagaimana telah dibahas oleh An Nawawi, gimana guru yang baik? Dia adalah seorang yang agamanya baik dan dia punya kemampuan untuk terhadap ilmu yang hendak diajarkan. Ya, dan dia adalah seorang yang e, punya agama yang baik, akidahnya benar, dan bukan ahli maksiat itu kualifikasi seorang guru. Jangan jangan menjadikan guru sembarangan orang. Maka ini kaidah yang benar dalam masalah mencari guru. Namun ada kaidah menerima kebenaran. Adapun kebenaran terima kebenaran dari siapapun meskipun itu bukan guru kita. Meskipun orang kafir ahli bid'ah, orang ateis, orang musyrik, iblis sekalipun kalau dia mengatakan kebenaran dan kita tahu itu benar, ketika kemudian uh, anjing itu muntah emas, katakan emas yang keluar dari mulut anjing. Nah, jangan karena benci sama anjing kemudian, wah ini muntahan anjing uh, uh, uh, tai, padahal emas. Katakan emas. Katakan emas ketika emas keluar dari pantat anjing dan katakan itu tai meskipun itu dari pantat orang. Dan karena kebencian kita dengan anjing, kemudian emas kita katakan tai. Jangan karena kecintaan orang kita kepada orang kemudian Taiwan kita katakan emas. Karena sama-sama kuningnya misalnya. Enggak. Maka masalah kebenaran kita wajib menerima kebenaran dari siapapun. alil bid'ah, orang musyrik, orang kafir, ateis, ya. Orang yang sangat kita musuhi. Kalau memang hak yang dia katakan hak. Orang Yahudi sekalipun ketika dia mengatakan kebenaran, kita katakan yang dikatakan orang Yahudi itu benar. Demikian yang Nabi ajarkan. Jangan mentang-mentang karena kita benci dengan orang Yahudi, kemudian kita katakan pastinya orang Yahudi itu dusta. Sebagaimana ada seorang perempuan Yahudi menemui Aisyah dan mengatakan, menceritakan pada Aisyah kalau nanti orang mati itu ada siksa kubur. Maka Aisyah untuk ada siksa kubur itu. Ya, Aisyah mengatakan kepada perempuan Yahudi, bahwa ada siksa kubur itu. Dia nolak. Ya, setelah itu perempuan Yahudi ini keluar, Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, Aisyah cerita, wahai Nabi, tadi ada perempuan Yahudi masuk ke rumah, nemui saya, kemudian cerita kalau nanti orang mati itu akan disiksa. Apa kata Nabi? Benar apa yang dikatakan oleh perempuan Yahudi tersebut. Bukan karena karena Nabi mentang-mentang cinta sama Aisyah, kemudian semua yang dikatakan Aisyah Aisyah benar. Tidak. Meskipun untuk orang yang kita cintai ketika dia salah, mengingkari mengingkari dan mengingkari adanya azab kubur, Nabi katakan kepada Aisyah, yang benar bangsa Yahudi itu. Artinya kamu salah. Bukan karena Aisyah dicintai Nabi kemudian Nabi benarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Karena Nabi benci dengan orang Yahudi yang merupakan orang kafir kemudian Nabi uh, dustakan perkataan orang Yahudi. Nabi salahkan orang yang salah meskipun itu Aisyah. Dan Nabi benarkan orang yang benar meskipun orang kafir dan Yahudi. Ini kaidah dalam menerima kebenaran. Terima kebenaran dari siapapun. Jangan tolak kebenaran. Meskipun keluar dari mulutnya Yahudi, meskipun keluar dari mulutnya iblis, meskipun keluar dari alil bid'ah yang sangat sangat parah kebid'ahannya sekalipun. Ini kaidah dalam menerima kebenaran. Akan tapi ketika kita menjumpai ada sebuah kebenaran dikatakan oleh orang kafir, orang Yahudi, apakah kemudian orang kafir, orang Yahudi tersebut kemudian otomatis kita jadikan guru, kita angkat jadikan guru? Jangan. Terima kebenarannya, tapi jangan diangkat dia jadi guru. Ini dua hal yang tidak bertentangan. Maka orang itu keliru ketika mengambil satu ya, satu kaidah dengan melupakan kaidah yang lain. Dan mengambil kaidah, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu. Akhirnya dia tolak kebenaran dari alil bid'ah. Dia tolak kebenaran dari orang kafir. Ini sikap yang keliru. Demikian juga tidak benar orang yang mengambil kaidah terima kebenaran dari siapapun kemudian menjadikan siapapun untuk sebagai guru. Ini juga keliru. Yang benar ada dua hal yang harus dibedakan. Ada kaidah dalam mencari guru dan ada kaidah dalam masalah menerima kebenaran. Dalam membaca Al-Quran apabila bertemu dengan ayat-ayat tentang neraka atau hari akhir, apakah membacanya harus dengan nada yang sedih atau lirih? Begitu juga dengan ayat-ayat tentang surga, apakah membacanya harus dengan nada yang bersemangat atau bahagia? Jawabannya sebagian ulama menganjurkan hal tersebut ketika nanti juga akan kita bahas sebenarnya ini, ini nanti uh, masuk pembahasan di Atibian nanti ada pembahasan tentang bagaimanakah apakah dianjurkan untuk uh, untuk menangis atau uh, ketika membaca ayat-ayat azab uh, maka terdapat sebuah riwayat yang mengatakan adalah ketika kalian baca Al-Quran adalah kalian menangis jika kalian tidak bisa menangis maka adalah kalian bersikap bergaya sebagaimana gayanya orang nangis namun hadisnya adalah hadis yang daif Tangan lebih detailnya nanti akan kita jumpai di Atibian Hukum cabut gigi di bulan eh, Ramadan bagaimana? E, cabutnya hukumnya boleh. Boleh cabut gigi di bulan Ramadan dengan berusaha untuk tidak menelan darah yang mungkin keluar. Di cetakan Atibian Darul Kausar, perkataan Hasan pada bab 5 tadi lengkapnya Hasan bin Ali. Bukan Hasan Al-Basri. Manakah yang benar? Eh, di saya ini, cetakan yang saya pakai ini cuma disebutkan Al-Hasan dan jika, jika jika cuma disebutkan Al Hasan saja, apalagi tausannya di cetakan saya rahimallahu taala, maka itu berarti tabi'in. Kalau Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, maka ya, Al Hasan radhiyallahu anhu Dulu kami pernah menghadiri majelis satu ustadz untuk mengambil uh, ilmu darinya kan tapi seiring waktu kami merasa ada banyak hal yang kurang berkenan di hati Eh, kami berkenan dengan sikap beliau, cara beliau menyampaikan ilmu dan banyak kesalahan beliau dalam memberikan penjelasan sehingga kami sekarang tidak menghadiri majelis beliau. Sekarang hubungan kami sangat uh, renggang, bagaimana seharusnya kami lakukan agar hubungan kami baik seperti dulu. Ya, kalau memang uh, dia jumpai ternyata dia kira dulu ini adalah seorang ustadz yang layak untuk diambil ilmunya, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian dia sadari oh ini Eh, ternyata belum layak untuk diambil ilmunya ya. dan ada yang lebih layak untuk diambil ilmunya karena lebih menguasai ilmu yang ingin dipelajari maka dia bisa tinggalkan guru yang lama dia berpindah ke guru yang baru namun saya nasihatkan saya pesankan ya jaga hubungan baik-baik saja dengan ustadz yang lama ya istilahnya jangan kemudian terlalu frontal uh, ya ketemu ya tetap salam, ketemu tetap uh, punya sikap hormat, Eh, bagaimanapun juga dia punya pernah punya jasa sehingga kita mungkin lebih tahu daripada sebelumnya. Maka karena jasa beliau maka kita hormati beliau sebagai seorang yang pernah menjadi guru dan sebagai ustadz kita. Maka ya eh, bisa eh, silaturahmi ke rumahnya, bisa kemudian ya memberi hadiah, ketemu tetap senyum, tetap kemudian mengucapkan salam dan seterusnya yang lebih utama banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengerti maknanya Apakah kita mengulang hafalan dan menguasai maknanya. Kalau ini adalah di waktu yang mulia, waktu yang utama semacam bulan Ramadan, maka yang lebih baik adalah eh, banyak membaca Al-Quran meskipun eh, penguasaan terhadap maknanya itu kurang. Itu yang lebih baik karena mengingat keutamaan waktu. Bagaimanakah jika seorang guru ngaji TPA bermain sepak bola terlebih dahulu dengan muridnya sebelum jam belajar dimulai? Boleh. Siapa, siapa yang melarang? Apa dalil untuk melarangnya? Kecuali sepak bolanya di masjid. Nah, kalau sepak bolanya di masjid ya masjid bukan lapangan sepak bola. Kalau uh, sepak bolanya di luar masjid ya tidak masalah. Jika seorang imam ingin baca sekaligus surat Anas dan Al-Falak setelah membaca Al-Fatihah, apakah imam harus membaca Bismillah? ketika membaca dua surat tadi dan apakah ketika membaca kedua surat tadi harus diberi tenggang waktu. Maka kalau eh, membaca um, bismillah, basmalahnya maka dianjurkan untuk membaca basmalah. Dianjurkan untuk membaca basmalah setiap kali membaca awal surat. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Berbeda dengan jika membaca potongan ayat di tengah-tengah surat, maka tidak dianjurkan untuk membaca uh, membaca basmalah sebagaimana pendapat jumhur ulama yang juga nanti akan kita bahas di atibian fi adab al Quran. Akan tapi apakah harus dikeraskan uh, eh, basmalahnya tidak harus dikeraskan. Apakah ketika membaca dua surat tersebut harus diberi tenggang waktu? Jawabannya tidak. Ya boleh jadi dia memberi tenggang waktu karena untuk membaca basmalah secara sir. Apakah perlu menghormati sebagaimana yang diajarkan oleh An Nawawi terhadap guru-guru yang lalu yang mengajarkan sebelum hmm, saya mengaji guru-guru yang pernah punya jasa kepada kita boleh jadi guru Quran kita dulu ya. meskipun beliau ahli bid'ah yang punya punya mereka kita punya hak untuk punya kewajiban untuk berterima kasih ya siapa yang tidak berterima kasih kepada uh, manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita punya mungkin dulu di masa lalu kita punya guru Quran yang ajar kita iko sehingga kita bisa baca Quran tanpa beliau, tanpa sebab beliau maka kita tidak bisa baca Al-Quran tentu setelah anugerah dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala maka kita punya ya punya kewajiban untuk berterima kasih atas jasa yang diberikan apalagi dia dulu ngajari kita Quran gratisan lagi karena di kampung ngaji di rumah Pak Kiai ya tidak bayar apa-apa, cuma mungkin kalau dulu cuma bayar lampu teplok atau untuk biaya lampu petromak dan sebagainya. Tidak ada maka orang yang semacam ini yang tulus mengajar dan punya jasa kepada kita wajib kita hormati. Ya, wajib kita hargai, wajib kita berterima kasih kepadanya. Dia adalah orang yang pernah punya jasa kepada kita meskipun ini bukan berarti membenarkan kebidahan yang dia miliki. Ya apa yang dia eh, bid'ah yang dia lakukan adalah bid'ah. Adapun terima kasih kita karena dia telah berjasa dalam hidup kita, dia telah membuat sejarah dalam hidup kita yang tidak mungkin dilupakan. Mau dia apa mau dia apa kan tetap kita baca Quran bisanya karena dia. Bisanya karena beliau ini sejarah yang nggak bisa dilupakan. Jangan menghilang-hilangkan sejarah. Jangan menghilang-hilangkan sejarah meskipun beliau punya kesalahan, punya penyimpangan, namun beliau adalah tetap masuk dalam daftar guru kita kalau kita buat biografi daftar guru maka kita belajar Quran pada bulan, ya, pada bulan, tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa kita menghapus sejarah, tipek sejarah saya <laughs> ini. saya nggak mau dia jadi guru saya, tidak, tidak bisa. Ya, maka kita tetap hormati dan kita uh, maka kita akui dia adalah guru Quran kita, dia yang ajar kita bisa baca Quran. Maka dia punya hak-hak, uh, punya adab yang patut kita berikan kepada dirinya sebagaimana jasa yang telah dia berikan kepada kita. Meskipun ini bukan berarti kita tutup mata dengan kesalahan dan penyimpangan yang dia miliki. Dan para ulama pun demikian. Di antaranya misalnya Semokbil bin Hadi Al-Wadi'i ketika beliau menyampaikan biografi biografi tentang diri beliau, maka beliau ceritakan bahasanya beliau uh, belajar belajar nahwu dengan seorang uh, Syiah Zaidi namanya Fulan dan saya dapat banyak faedah tentang ilmu nahwu dari orang ini. Saya belajar kepada dia patun nada sampai tiga kali. Uh, saya sampai menguasai uh, ilmu nahwu dengan orang ini. Nah, orang ini orang Syiah. Itu masa lalu saya mukbil. Ya, namun beliau ceritakan hal ini dan diakui tidak kemudian tidak sebagaimana sikap sebagian orang ketika dia telah mengenal sunnah dan padahal dulu juga bergelimang bid'ah uh, dan seakan-akan dia uh, kemudian dia ingin menipek sejarahnya. Saya tidak pernah punya guru namanya Fulan karena dia alil bid'ah. Enggak. Saya mobil menceritakan dalam sejarah dan dalam biografi beliau, saya punya guru nahwu namanya Fulan bin Fulan dan dia adalah orang yang ngajari saya nahwu. Sehingga saya faham betul, saya istifadah betul tentang masalah dari orang ini. Dia ceritakan. Sedangkan itu sejarah yang tidak bisa di tip ya. Sejarah yang tidak bisa dilupakan. Dan itu adalah orang yang berjasa. Mau dikata apapun itu adalah orang yang punya jasa kepada kita. Namun itu bukan berarti kita menutup mata dengan kebitahannya. Bitahnya, ya, bitah yang dia miliki ya itu bitah. Non jasa dia sebagai seorang guru yang punya hak untuk sedikit kita hormati, ya, untuk untuk kita hormati itu tetap tidak bisa dihilangkan. Apakah boleh seorang mengimami tarawih 20 rakaat kemudian bacaan ruku eh, eh, atau bacaan ruku atau bacaan sujudnya subhanahu rabbil a'la satu kali saja sehingga terkesan sujudnya singkat atau ringan atau cepat jawabannya boleh selama e, nampak di situ kalau masih ada tumak ninah ada ketenangan dan tidak ada ketergesaan. Ketika masih kuliah dulu saya dengan izin Allah dapat meluangkan waktu yang banyak untuk menuntut ilmu tapi setelah tidak kuliah lagi saya bisa lebih meluangkan waktu untuk berdakwah dan menuntut ilmu. Keadaan saya saat ini lebih baik dibandingkan keadaan teman-teman seangkatan ngaji saya yang lain karena mereka jarang berdakwah dan tempat tinggalnya sekarang jauh dari tempat ngaji. Saya ingat ini adalah nikmat Allah bagi diri saya. Bagaimana Bagaimanakah membedakan antara syukur nikmat dengan ujub? Karena saya khawatir terjatuh, eh, terjatuh dalam ujub karena ilmu saya yang lebih. Jawabannya ini adalah uh, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala seorang berada di tempat tinggal di daerah yang di situ banyak ilmu, maka itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia patut syukuri. Uh, dan ini bukan ujub ya. Maka dia bersyukur dengan nikmat tersebut dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu, uh, apalagi bisa sambil berdakwah. Ya, maka dia kemudian luangkan waktunya untuk juga berdakwah dan menyebarkan ilmu. Ini bentuk bersyukur dan ini bukan ujub. Kapan waktu yang tepat untuk mengapa dan merojaah ini tergantung kondisi orang. Ada orang yang cocoknya pagi, ada orang yang cocoknya malam, tergantung psikologi dan keadaan orang masing-masing. ini berbeda-beda menurut orang masing-masing. Dan secara umum, secara umum kita katakan yang lebih baik adalah waktu pagi. Sebagaimana hadis yang telah kita baca, bahasanya waktu pagi adalah waktu yang berkah. Disebutkan tidak boleh menolak mengajar seorang karena menilai niat orang tersebut tidak benar. Ya. Bagaimanakah hukumnya menjawab pertanyaan seorang yang berniat main-main atau menguji kemampuan guru? Kalau niatnya maksud kita tahu pertanyaan terjadi pertanyaan yang ngetes, yang nggak usah dijawab. Jawaban untuk orang yang bertanya ngetes adalah dengan tidak menjawab. Itu jawabannya. Bagaimana seorang guru bisa hilang ilmunya dengan pergi ke tempat murid Apakah jika seorang guru mendatangi muridnya yang sakit atau menghadiri walimah atau akikah yang diadakan murid akan menghilangkan ilmunya juga? Oh, kok, kok hilang? Bukan hilang kan? Kemarin yang dikatakan oleh An-Nawawi, janganlah dia menghinakan ilmu, ya, menghinakan ilmu dengan mengajar di tempatnya murid. Ah, dengan mengajar di tempatnya murid, bukan menghilangkan. Mungkin ada yang ada yang salah dengar menghinakan bukan menghilangkan. Dan yang uh, dan yang dimaksud kemudian menghinakan ilmu adalah mengajarkan ilmu di tempat di rumahnya murid. Ini bukan larangan guru untuk mendatangi walimah. Walimah wajib. Ah, oh, diundang walimah terus oh, wajib datang. Ya. Namun yang dimaksud menghinakan ilmu adalah datang ke tempatnya murid untuk mengajari murid di tempatnya ada pun menjenguk murid yang sakit, tapi menjenguk sahabat yang sakit. Menghadiri walimah, hukum menghadiri walimah wajib. Menghadiri, uh, eh, uh, eh, maka bukan menghilangkan namun menghinakan. Eh, namun kemarin telah kita sampaikan, namun uh, itu adalah keadaan ketika masyarakat itu sadar ilmu. Eh, kaidah ini berlaku untuk ketika keadaan masyarakat itu sadar ilmu Uh, dan ada ya orang itu sadar untuk mencari ilmu, ya, maka hendaknya orang itu datang ke tempat guru. Ya. Adapun keadaan di mana orang itu sudah tidak sadar ilmu dan tidak sadar pentingnya menuntut ilmu, maka orang-orang yang punya berilmu perlu kemudian menjadi apa keran-keran yang tersebar di mana-mana, jalan kemana-mana untuk menyebarkan dan mendakwahkan ilmu. Ya wujud-wujud penghormatan dalam kondisi saat ini ya mungkin bisa kita katakan ya jangan bosan untuk menjemput guru. Nah, dan pesan pendapat guru mungkin bisa kita katakan sebagai bentuk penghormatan seorang murid dalam masalah ini sebagai ganti uh, uh, yang seharusnya seorang murid itu datang nah, belajar di tempatnya guru. Bagaimana cara membedakan apakah itu hawa nafsu apakah tidak ketika akan melakukan satu perbuatan. Membedakannya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita bisa membedakan ini nafsu ataukah ini atas dasar ilmu. Ya, kalau memang ini benar, memang diajarkan, maka ya ini berarti berdasarkan ilmu dan bukan berdasarkan nafsu. Apa benar terdapat penyimpangan pada kitab Muyasar? Penyimpangan secara nahu? Saya tidak tahu uh, sebelah mana ada uh, penyimpangan. Uh, saya tidak, jawabannya maka wallah alam saya tidak tahu. Apakah terdapat hadis yang menyebutkan keutamaan menghafal hadis arba'in? Kalau mengutamakan hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis, maka hadis yang baik. Akan tapi terdapat keutamaan menghafal hadis secara umum. E, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan hadis yang mutawatir Allah imro'an. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencemerlangkan wajah seseorang. Sami amakalati fawaaha. Dia mendengar hadisku kemudian dia menghafalnya. Semua ada hakam sami'a. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar. Maka ini keutamaan menghafal Eh, menghafal hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doakan agar Allah berikan kecemerlangan wajah. Dan hadisnya ini adalah hadis mutawatir. Demikian yang kita uh, bahas kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu